Saya ya, bismillah. Yang selanjutnya dari bentuk-bentuk fa'il. Beliau menyebutkan yang Robi yang keempat adalah al-fa'ilu domirun mustatirun fa'il berbentuk domir mustatir. Seperti mislu uhibbullah. Saya mencintai Allah. Fal fi'lu uhibbu mudhari'un, ada fi'il mudhari. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu ana. Adalah domir mustatir takdirnya ana. Wa mislu dan contoh yang lainnya kata beliau Nuhibbullaha fal fi'lu nuhibbu mudhari'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Sama juga di sini mustatir wujuban pada fi'il mudhari takdir ana dan pada fi'il mudhari yang takdirnya nahnu. Wa mislu yuhibbullaha fal fi'lu yuhibbu mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Di sini mustatir jawazan. Ya. Yuhibbullaha di situ fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan takdirnya huwa. Dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in." Kepada Engkau, di sini nanti bermakna hasyar, pembatasan. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika maf'ulun bi didahulukan, yang harusnya dia itu diakhirkan, maka nanti makna yang terkandung di dalamnya adalah bermakna pembatasan. Ibadah kami itu hanya mutlak milik Allah dan meminta pertolongan juga itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua fiil na'budu dan nasta'inu kullun minhuma mudhari'un. Kedua-duanya itu adalah mudhari. <clears throat> dan failnya demir mustatir takdirnya nahnu berarti di sini mustatir wujuban Dan ingat ya, yang dikatakan domir mustatir itu adalah laisa lahu wujudun zahirun fil kalam. Domir mustatir adalah domir yang tidak memiliki bentuk yang terlihat dalam sebuah kalam. Itu namanya domir mustatir. Ya, laisa lahu wujudun zahirun fil kalam. Domir yang tidak memiliki wujud, memiliki bentuk yang zahir, yang dia terlihat, bentuk yang bisa terlihat dalam sebuah kalam. Seperti uhibbullaha. Uhibbullaha di situ domirnya mustatir. Takdirnya ana, tidak terlihat. Domirnya tidak terlihat. Atau juga nuhibbullaha, sama juga. Di situ ada takdir nahnu dan juga tidak terlihat domirnya. Kalau kita tulis pun tidak terlihat. Atau misalkan yuhibbullaha. Di situ ada takdir huwa. Yuhibbu ada domir huwa. Yang tidak memiliki bentuk yang terlihat secara zohir. Ya. Yang tidak memiliki bentuk yang bisa terlihat secara secara zohir. Itu namanya domir, domir mustatir. Kalau di sini disebutkan hanya empat ya. Kalau kita tambahkan yang berikutnya yaitu domir rofa munfasil. Ya, domir rofa munfasil. Itu termasuk yang bisa menjadi fa'il. Jadi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum ana nahnu. Seperti contohnya nanti ma hadara illa ana. Ma hadara illa ana. Tidak ada yang hadir kecuali saya. Ana di sini sebagai fa'il. Jadi domir rofa munfasil itu juga boleh menjadi fa'il. Atau ma najaha illa anta. Ma najaha illa anta. Anta di sini nanti irafnya sebagai fa'il. Fi mahali raf'in fa'ilun. Jadi baik domir rofa muttasil atau baik domir rofa munfasil semuanya bisa menjadi fa'il. Ya, itu yang kelima. Kalau dalam kitab mausuanya kitab aslinya kitab mulakhos ini, itu disebutkan. Atau kalau kita tambahkan yang keenam, semua isim mabni. Ya, isim mabni boleh menjadi fa'il. Isim mabni ya dengan segala bentuknya. Maka dia bisa menjadi fa'il. Seperti najaha haza at-talibu. Najaha haza at-talibu. haza fi mahali raf'in sebagai fa'il isim mabni. Atau ja'a allazi kataba. Ja'a allazi katabah. Telah datang seorang laki-laki yang telah menulis. Jadi ada enam isim zohir, masdar muawwal, fiil, eh, fa'il, apa, domir rofa muttasil, kemudian domir mustatir, yang tidak memiliki wujud yang dapat terlihat secara lafaz. Kemudian yang kelima domir rofa munfasil. Itu boleh juga jadi fa'il. Yang keenam isim mabni. Jadi dari semua isim mabni yang kalian ketahui nanti isim mabni masuk di dalamnya domir juga atau isim isyarah atau isim mausul maka semuanya itu boleh menjadi fa'il. Ya, semuanya itu boleh menjadi fa'il. Difahami ini? Ada enam bentuknya ya, dan itu sudah pernah kita sebutkan dulu waktu belajar Muktaro. Sehingga jangan tertipu ketika melihat ada isim mausul yang terletak setelah fi'il. Nanti cari isim zohir mau dijadikan fa'il, ternyata isim mausul itu sendirilah yang jadi fa'ilnya. Dan itu boleh. Karena isim mabni dengan segala bentuknya masuk di dalamnya juga nanti domir itu boleh menjadi fa'il Kemudian kata beliau di sini an Abdullah ibni Amrin ibni al-As dari hadisnya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam apakah yang paling baik? Ya, ada seorang laki-laki yang bertanya tentang keadaan keislaman yang dia itu baik. tut imut ta'ama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tut imut ta'ama, yaitu engkau memberi makan wa taqra'us salama dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif baik kepada orang yang engkau ketahui engkau kenal atau pada orang yang tidak engkau kenal di situ ada contoh beberapa fiil dengan bentuk domir-domir mustatirnya Faham? Fal fa'ilu, maka ada pun fa'il fil hadis pada hadis ini atau pada hadis itu Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Itu berbentuk domir mustatir, takdirnya huwa. Berarti mustatir jawazan lil fi'li sa'ala untuk fi'il sa'ala. Jadi sa'ala fa'ilnya itu domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke rojulan. Dan jumlah fi'liya ini nanti fi mahali raf'in sebagai khobarnya anna. wa takdiruhu anta dan takdirnya anta lil af'ali pada fiil-fiil tut'imu takra'u sama ta'rif ya tut'imu takdirnya anta engkau memberi makan takra'u engkau mengucapkan atau membaca ta'rif yaitu engkau mengetahui di situ semuanya mustatir takdirnya anta Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Rahmatilah atau berkasih sayanglah dengan orang yang berada di bumi yarhamkau man fis sama maka yang berada di langit akan memberikan rahmatnya atau kasih sayangnya kepadamu. Ya. Yarhamka man fis sama. Fal fi'lu irham amrun itu adalah fi'il amr. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya anta. Mustatir wujuban. yang selanjutnya naibul fa'ili yaitu naibul fa'il termasuk isim rofa yang kedua Kata beliau, huwa ismun marfu'un sabaqahu fi'lun mabniyun lil majhuli liyuhilla makanal fa'ili. Naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Yang fi'il mabni majhul mendahului dirinya. Jadi yang harus mendahului dirinya itu adalah fi'il mabni majhul baru bisa kita katakan ada naibul fa'il. Tidak boleh fi'il mabni maklum. Kalau fi'il mabni maklum, yang ada adalah fa'il. Tujuannya apa? Lam li lil illa untuk menyebutkan alasannya agar fi'il atau agar naibul fa'il tersebut bisa menduduki tempatnya fa'il. Ya, bisa menempati kedudukan fa'il. Karena fa'ilnya hilang, maka naibul fa'il inilah yang menduduki kedudukan fa'il. Seperti syariba Zaidun al-asala. Zaid telah meminum madu. Menjadi syuriba al-asalu. Madu itu telah diminum. Jadi harusnya setelah fiil itu fiil mabni ma'lum itu ada fa'il tapi karena fiil mabni ma'lum dipindahkan menjadi majhul maka fa'ilnya pun dihilangkan maka naibul fa'il menduduki kedudukan fa'il itu definisi dari naibul fa'il yang disebutkan oleh beliau yaitu isim yang dibaca rofa yang fiil mabni majhul mendahuluinya ya yang fiil mabni majhul itu mendahului dirinya Fal fi'lu syuriba mabniun lil majhul. Maka fi'il syuriba adalah fi'il mabni majhul. Wal asalu naibu fa'ilin marfu'un. Adapun al asal dia itu adalah naibu fa'il yang dibaca rofa. Ya, yang dibaca rofa. Paham? Kemudian selanjutnya kata beliau, kaifa yubna al-fi'lu lil majhul? Bagaimana fi'il mabni majhul itu dibuat dibangun maksudnya bagaimana dibentuk fi'il mabni majhul di sini beliau menyebutkan dua ya fi'il madi dan fi'il mudhari kalau dalam kitab aslinya, kitab Mausu'a, beliau menyebutkan fi'il amr la yubna lil majhul. Fi'il amr itu tidak akan bisa dibuat menjadi majhul. Paham? Fi'il amr itu tidak akan pernah bisa dibuat menjadi fi'il majhul. Kalau fi'il madi dan kalau dia fi'il mudhari, maka bisa dijadikan fi'il majhul. Adapun kalau fi'il amr selamanya tidak akan bisa dibuat menjadi fi'il majhul. Jadi jangan pernah membuat ya fi'il amr mau dijadikan majhul itu nggak akan bisa. Idrib mau dibuat menjadi nanti udrop misalkan. Nggak bisa. uktul misalkan menjadi uktal nggak bisa ya fil amr itu selamanya tidak bisa dibuat menjadi majhul Al-madi adapun kalau dia berbentuk fi'il madi yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Itu yuksaru bacanya ya bukan yuksuru. Kalau yuksuru tidak setahu anda tidak ada wazannya fu ulu. Fu ulu itu enggak ada. Yaf'ilu yafulu itu yang ada tapi kalau yufulu anda nggak tahu jadi bacanya itu yuksaru kalau fi'il madi huruf yang pertama di Doma dan huruf yang terletak sebelum huruf yang terakhir di kasro ya huruf yang pertama di Doma dan huruf yang terletak sebelum huruf yang terakhir itu di kasroh Seperti fataha, futiha, syakara, syukira. Mislu kataba tarikun ad-darsa. Tarik telah menulis pelajaran. Fa indal bina ilil majhul. Maka tatkala ingin dibuat menjadi fi'il majhul. Takulu engkau katakan kutiba ad-darsu. Pelajaran itu ditulis. Ya, pelajaran itu telah ditulis. Itu kalau dibuat menjadi majhul. Sekarang lihat poinnya. Di domma awalnya dan di kasroh huruf sebelum yang terakhir. Koedah ini nanti berlaku untuk yang tiga huruf atau yang lebih dari tiga huruf. Karena fi'il madi nanti kan ada yang tiga huruf, ada yang lebih dari tiga huruf. Kalau nanti dia misalkan lebih dari tiga huruf seperti infa'ala atau istaf'ala. Istaf'ala ini fi'il madi yang lebih dari tiga huruf. Maka cara membuatnya nanti semua huruf yang berharokat sebelum huruf yang terakhir itu dikasih harokat domma. Ya. Istaf'ala Kalau dia tiga huruf, mudah ya. Di doma awalnya sebelum huruf terakhir di kasroh. Kalau misalkan lebih dari tiga huruf, maka semua huruf yang berharokat sebelum huruf yang terakhir, ya, maka semuanya yang berharokat itu selain sukun karena sukun itu bukan harokat maka semuanya didomam menjadi istaf ala menjadi ustuf ilah ya istaf ala menjadi ustuf ilah Kemudian seperti tafa'ala. Tafa'ala. Ini juga mendapat tambahan dua huruf, lima huruf di sini ya. Tafa'ala, yatafa'alu. Sama semua yang sebelum huruf terakhir itu di doma karena ta sama fa berharokat. Maka di doma tufu ila. Ya. Tafa'ala menjadi tufu ila. Terus yang selanjutnya ini masih fi'il madi yang kita bahas ya. Kalau sebelum huruf yang terakhir berbentuk alif. Ya. Sebelum huruf terakhir dari fi'il madi berbentuk alif. Seperti qala atau soro. Itu berbentuk alif ya. Koedahnya nanti alifnya diganti ya dan huruf sebelum alif dan huruf sebelumnya di kasroh. Seperti kola menjadi kila. Ini masih membahas fi'il madi. Fi'il madi di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Kotala menjadi kutila. Sekarang kalau bagaimana dia lebih dari tiga huruf? Jawabannya sama semua huruf yang berharokat sebelum huruf yang terakhir, yang berharokat ya, selain sukun maksudnya, itu di doma, istaf istaf'ala, berarti yang berharokat di situ adalah alif sama ta. Karena huruf terakhirnya adalah, sebelum huruf terakhir adalah ain. Ain nggak boleh diambil. Ya, cuma dua yang berharokat. Maka nanti dua harokat, dua huruf ini yang berharokat diganti dengan harokat doma. Ustuf ilah dan huruf yang sebelum terakhir tetap di kasroh. Istaf ala menjadi ustuf ilah. Tafa ala menjadi tufu ilah. Infa ala menjadi unfu ilah. Itu untuk cara membuat fi'il mabni majhul pada fi'il madi. Yang tiga huruf atau lebih dari tiga huruf. Terus misalkan kalau bagaimana fi'il madinya huruf sebelum huruf yang terakhir berbentuk alif seperti kola ya huruf keduanya itu alif atau soro maka cara membuatnya alif itu diganti ya dan sebelum ya itu dikasih harokat kasro. kola menjadi kila ya kola menjadi kila Sekarang lihat yang mudhari'nya wal mudhari'u adapun fil mudhari'nya yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Kalau berbentuk fi'il mudhari' di dhamma huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum huruf yang terakhir seperti yaftahu menjadi yuftahu, yashkuru menjadi yushkaru. Seperti yaktubu tariqun ad-darsa maka tatkala dibuat menjadi ma, ma, ma, apa fi'il mabni majhul menjadi yuktabu ad-darsu atau seperti perkataan Allah azza wa jalla rufi'a an ummati atau seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa ma ustukrihu alaihi fa aslul kalami rafa Allahu an ummati al-khata'a wan nisyana sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dari umatku al khoto'u mereka perkara yang mereka itu tidak sengaja dalam melakukannya wan nisyan atau mereka lupa karena tidak melakukan tidak melakukan maksudnya apa tidak dianggap sebagai dosa wama ustrik wama ustukrihu alaihi dan apa-apa yang mereka itu dipaksa darinya jadi ketika kita dipaksa melakukan sebuah perkara yang kita tidak inginkan dan perkaranya itu mendatangkan dosa, maka kita tidak mendapatkan dosa tersebut. Maka asal kalamnya adalah rofa Allahu Allah yang mengangkat dari umatku al khotoa wan nisyan. Ya, al khotoa wan nisyan itu asalnya. Tapi karena dibuat majhul, maka failnya dibuang karena sebab-sebabnya yang sudah bisa kita ketahui sudah ma'ruf sehingga dalam keadaan seperti itu naibul fa'il menempati kedudukan fa'il. Kalau fi'il mudori di domma awalnya dan di fathah huruf sebelum yang terakhir. Ya, di domma awalannya dan di fathah huruf yang sebelum terakhir. selanjutnya dari poinnya dilihat apabila sebelum huruf terakhir dari fiil mudori itu berbentuk ya atau berbentuk waw, maka ketika dibuat menjadi majhul, huruf ya atau huruf waw itu diganti menjadi alif. Seperti yabi'u. Yabi'u sebelum huruf yang terakhir itu berbentuk ya. Paham? Maka ketika dibuat menjadi majhul, ya itu diganti dengan alif menjadi yuba'u. Ya, yuba'u. Yabi'u telah menjual. Yuba'u telah dijual. apa? Yabi'u menjual, yuba'u itu dijual. Atau yasumu. Soma yasumu. Yasumu itu fi'il mudhari namun huruf yang sebelum huruf terakhir itu berbentuk waw. Maka ketika dibuat menjadi majhul, wawnya itu dipindahkan ke alif dan didomak huruf sebelum huruf yang pertama pertama menjadi yusomu. Ya. Yasumu menjadi yusomu. Itu poinnya ya, cara membuatnya. Baik, anak cukupkan dulu. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.